Untuk akhwat calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin sahabat KSNS. Setelah kepergian Al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah kerahmat Allah azza wa jal Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i rahimahullah Beliau saat itu yang menguasai banyak ilmu di antaranya ilmu tafsirul Quran dan beliau hafal Al-Quran menguasai ilmu hadis dan beliau hafal kitab gurunya Al-Muwatta menguasai ilmu al-fiqh dan juga beliau menguasai ilmu lughah. Kembalilah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu ke Makkah Al-Mukarramah. Di saat beliau kembali di kota Mekah, sahabat, beliau termasuk orang yang membutuhkan maliyah karena kondisinya saat itu ibunya dalam keadaan tidak mampu, keluarganya tidak mampu, sehingga beliau berangkat ke Yaman. Dari Mekah, beliau berangkat ke mana? Ke Yaman. Di Yaman itulah beliau bekerja dengan salah satu amir di Yaman. Jadi karena kondisi Imam Syafi'i akhirnya bekerja di Yaman. Yaman tidak begitu jauh dari Makkah Al-Mukarramah. Namun sahabat KSNS beberapa waktu Al-Imam Asy-Syafi'i tinggal di Yaman, bekerja di Yaman, sampailah terjadi suatu permasalahan. Di mana Raja Harun Ar-Rasyid memanggil beberapa orang yang dianggap bermasalah di Yaman dengan pemerintahannya, termasuk Imam Syafi'i. Ini zaman Bani Abbasiyah akhirnya setelah tabayyun setelah dicek oleh Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid ternyata Imam Syafi'i tidak terbukti bersalah. Akhirnya Raja Harun Ar-Rasyid membebaskan Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i dengan pembebasan terhormat. Jadi tidak ada masalah. Biasa. Namanya orang kerja memiliki jabatan. Fitnah itu terkadang terjadi. Iya kan? Mungkin ada yang gak demen sama beliau apa semua. Makanya prinsip hidup kita jujur aja. Selama kita jujur, dan kedua, kita tidak membantu orang untuk berkhianat. Karena ada orang yang seperti ini contohnya. Dia pribadi sih jujur, dia pribadi baik. Tapi dia membuka jalan orang berkhianat. Ini bisa kena nanti. Ibaratnya nanti bisa kenanya kambing hitam apa istilahnya. Maling teriak maling, sembunyi balik dinding pengecut. Akhirnya nyarinya apa? Kambing hitam. Kan gitu. <laughs> Iya kan sahabat? Jadi kita jangan kasih orang cara berkhianat. Kalau ada orang yang mau berkhianat, ya kita harus memberanikan diri tampil sebagai pahlawan. Apalagi untuk bangsa kita. Jangan takut karena pahlawan itu tidak akan kalah. Wal akibatu lil muttaqin kemenangan Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyiduna Yusuf alaihi wa ala nabiyina afdhalus salawat salam yang sedang menjabat sebagai kepala rumah tangga di rumahnya siapa namanya? di rumahnya Zulaikha dengan suaminya Kutifar. Kutifar seorang menteri kerajaan Mesir. Sayyiduna Yusuf jujur ketika istrinya Kutifar ingin berkhianat, yaitu ingin berzina dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menolaknya, tidak memberikan jalan kepada Zulaikha untuk berzina dengannya. Akhirnya, karena Yusuf tampil sebagai pahlawan, maka dijebloskan di dalam penjara oleh Zulaikha. Tapi cerita-ceritanya, ujung-ujungnya yang menang siapa? Yang terhormat siapa? Yang bahagia siapa? Nabi Yusuf. Penjara bagi Nabi Yusuf saat itu hanya tujuh tahun. Tapi setelah itu, Nabi Yusuf menikmati kehidupan dunianya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bahkan dakwahnya diterima oleh banyak orang. Dan terlebih, beliau akan mulia di Yomul kiamah. Di hari akhirat. Sahabat KSNS, Imam Syafi'i dengan kejujurannya akhirnya bisa membebaskan diri dari hukuman Raja Harun Ar-Rasyid. Kita akan lanjutkan, jangan kemana-mana, tetap di KSMS. Ahlan wa marhaban, sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segenap pecinta pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin sahabat KSNS jadi waktu di Yaman Imam Syafi'i menjadi pejabat di Yaman yang mana di Yaman itu ada kubu alit yang menggunakan intrik-intrik politik yang dianggap hendak berkhianat dengan Raja Harun Ar-Rasyid. Tapi ternyata Imam Syafi'i tidak terbukti sahabat. Karena bagaimana terbukti? Imam Syafi'i adalah seseorang yang dalam kehidupannya tidak mengejar duniawi tidak mengejar jabatan, tidak mengejar ketenaran. Beliau adalah orang yang ikhlas, mengabdikan diri di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang jujur dan beliau adalah orang-orang yang jauh dari maksiat. Beliau adalah orang yang jauh dari maksiat. Dengan takwanya kepada Allah, akhirnya Imam Syafi'i diselamatkan. Benang emas yang kita ambil sekarang sahabat, jadilah seperti Imam Syafi'i. Andaikan kau menjabat dimanapun, baik di pemerintahan, maupun di perkantoran, maupun dimanapun, janganlah kita pernah melakukan kedustaan pengkhianatan. Insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan kebahagiaan yang abadi untuk kita. Bagi kita yang senantiasa jujur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ila al-birr wa inna al yahdi ila al-jannah wa iyyakum bil kizbi fa innal kizba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila nar sebaiknya kalian untuk hidup jujur karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan kebaikan akan membawa ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala waspadalah kalian untuk berbuat kedustaan pembohongan karena kebohongan itu akan membawa kepada keburukan-keburukan yang akan membawa kepada api neraka jahanam. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sidqu amanah." Kata Rasulullah, orang yang jujur itu adalah orang yang amanah. Dengan amanah, insya Allah terbuka pintu rezeki kita. Sebagaimana perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajha adaul amanah miftahur rizki orang yang betul-betul menjaga amanah adalah kunci daripada rizki yang sesungguhnya ya kan sekarang orang dilantik ya kan menjadi pejabat dia nggak amanah ujung-ujungnya habis nanti hartanya apalagi nanti dia mulkiyah nah naudzubillahi min zalik sahabat KSNS setelah kejadian Imam Syafi'i terbebas dari hukuman Raja Harun al-Rasyid. Kemudian Imam Syafi'i berhijrah ke Baghdad. Tepatnya waktu itu waktu terjadi persidangan di tempat Raja Harun al-Rasyid tahun 803 Hijriah. Kemudian beliau berangkat ke Baghdad, Irak di Baghdad, Irak, beliau belajar dan mengajar. Sebagaimana biasa, seperti seorang ulama yang tidak pernah puas dengan ilmunya. Kalau ama ilmu, Imam Syafi'i nggak pernah kenyang. Memang itu yang disuruh. Kalau sama makan, Imam Syafi'i berhenti sebelum kenyang. Ayo gimana? Kalau kita gimana nih sahabat kita nih? Hah? Kalau sama ilmu, mestinya nggak pernah kenyang. Kalau sama makan, berhenti sebelum kenyang. Jangan dibalik. Begitu urusan ilmu, cepat kenyangnya. Alhamdulillah cukup. <laughs> Jangan kebanyakan ngaji, entar kebanyakan ilmu katanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi begitu urusannya urusan makan, urusan eh uh, uh, apa? Al-ma'kulat. Urusan makan. Waduh. Asinan sepiring. Asinan Bogor. Wah, asinan Bogor. <laughs> ya. yeah. Kemudian nasi kebuli. Ah, pakai daging kambing. Ya salam. Nasi kebuli pakai ayam. Yang nggak nyambung nasi kebuli pakai ikan peda. <laughs> Oh, ikan peda. <laughs> ya. Yeah. Jadi urusan makan Waduh, jangan ditanya. Urusan ilmu cepat kenyang, terbalik. Kenapa? Di sini dikatakan salah satu daripada kebiasaan Al-Imam Syafi'i bahwa beliau mengatakan ma syabi'tu mundu sit mundu sitta wa sitta ashrah sana illa syaba'atan saya tidak pernah kenyang selama 16 tahun lamanya kecuali sekali kenyang. Nanti saya akan kisahkan masalah kapan kenyangnya Imam Syafi'i. Jadi beliau itu nggak pernah kenyang selama 16 tahun. Kenapa ya Imam Syafi'i? Kenapa engkau tidak mau mengenyangkan perutmu? Lianna syaba'a karena kenyang itu bikin badan menjadi berat. Badan menjadi berat kalau udah kenyang. Mau jalan berat. Mau syuting kayak begini nih. Gini nih. Capek. Lemes. Kalau ini kan enggak. Ini kan semangat. <laughs> ya, orang makannya belum banyak nih lagi. ini, Makanya semangat nih. Ya gak sahabat ya. Yang nonton malah kurang semangat tuh. Habis makan bubur dua piring. <laughs> Iya kan? Karena kenyang itu. Kata Imam Syafi'i, membuat badan menjadi berat. Kemudian kenyang itu membuat hati hati menjadi rusak. Iya, kata Imam Syafi'i. Hati menjadi kurang baik. Kemudian kenyang itu bisa membawa kita apa namanya? hobi tidur. Tidur habis deh waktu. Dan kenyang itu bisa melemahkan seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bahayanya kenyang. Makanya betullah Nabi kita sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa berhenti makan sebelum kenyang. Ya kan? Kalau jangan sampai kenyang baru berhenti. Ya kan? Bahkan orang tuh sebenarnya dapat dapat informasi kenyang setelah 10 menit dia makan. Ini terkadang kita sudah satu piring nih. Sebenarnya itu udah kenyang. Cuman informasi 10 menit kemudian Cuman kita suka nggak sabar, kita tambahin lagi. Akhirnya kenyangnya di luar batas. Imam Syafi'i tidak pernah kenyang dengan ilmu, tapi selalu merasa kenyang dengan sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam calon-calon surga untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin sahabat tadi pas break saya diingatkan itu nggak salah tuh 803 hijriah wah benar benar Ternyata saya salah tadi nyampainya. Tahunnya benar. 803 itu Imam Syafi'i disidang oleh Raja Harun Ar-Rasyid dan dibebaskan secara hormat tapi bukan Hijriah Masehi. Ya, 803 Masehi. Inilah karena akibat kekenyangan. <laughs> ya kan? makan nastar sih sepeles <laughs> dia. Gak tahu siapa. ya, sahabat KSNS 803 Masehi. Ya diperbaiki ya. Itulah al-insan mahallul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Bukan cuma lupa loh. Lupa. <laughs> Masya Allah. Nah, perbaiki kesalahanmu dengan taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat KSNS. Pada tahun itu juga akhirnya beliau berangkat ke Baghdad. Beliau dekat dengan seorang ulama Muhammad. Namanya Al-Imam Muhammad Al-Hasan. Yaitu salah satu pengikut madhab Imam Hanafi. Ini menjadi kawan dekatnya Imam Syafi'i. Tadi saya katakan Imam Syafi'i di Baghdad beliau belajar dan mengajar. Cerita tentang Baghdad banyak sekali orang-orang yang belajar dengan Imam Syafi'i. Di antara murid kesayangan Imam Syafi'i adalah Al-Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi empat mazhab ini punya kaitan. Kita pernah dengar dulu sejarahnya, Imam Hanafi sama Imam Malik saling belajar dan mengajar. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Makanya saya menyampaikan sejarah keempat ulama mazhab ini dengan berurutan sesuai dengan masa awal beliau. Jadi mulai dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Di Baghdad, Irak banyak sekali orang yang belajar dengan Imam Syafi'i. Itulah nikmatnya kalau Allah memberikan kita ilmu dan ilmu itu ilmu yang barokah nggak perlu iklan. Maaf, nggak perlu mengiklankan diri, nggak perlu. Eh kenalin saya ini nggak usah. Orang berilmu itu nggak perlu iklan, karena mutiara itu cahayanya tidak bisa ditutupi dengan apapun. Emas permata itu tidak bisa ditutup dengan apapun. Dia akan menyala. Makanya sahabat, sebenarnya kalau ingin menjadi orang manfaat, Kumpulkan manfaat dalam dirimu. Ya kan? Mau jadi orang manfaat, kumpulkan manfaat dari dirimu. Jadi nggak usah, nggak usah ngelobi sini, ngelobi sini untuk supaya kita dipakai, supaya kita nggak usah. Sekarang gimana caranya? Perbanyak ilmu udah titik. Perbanyak ilmu, amalkan ilmu, dan kuatkan hubunganmu dengan Sang Khalik, Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan cahaya hati kita, cahaya bahasa-bahasa kita yang menyebabkan banyak orang-orang yang ingin belajar. Banyak orang-orang yang ingin dekat. Ya kan? Jadikan dirimu laksana intan permata. Jangan jadikan dirimu sesuatu intan yang palsu kita cahaya-cahayakan taunya bukan intan. Iya kan? Itu semua akan dibuang kembali. Contoh nih, kan ada tuh modelnya kayak intan-intan berlian tapi palsu. Apa namanya? Apa namanya istilahnya? Imitasi. Iya kan? Diiklanin wah imitasi. Ini intan, ini intan. Orang beli. Mahal belinya. Habis gitu kalau orang ini tahu ini bukan intan, itu dibuang itu, dibuangnya sambil kesel. Tapi kalau intan berlian, Allah, nggak usah diiklanin. Itulah sahabat indahnya orang yang memiliki ilmu. Makanya di dalam hadis Nabi saw Alaihi Wasallam disabdakan, "Mayyuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang dikendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mem memintarkan dia urusan agamanya. Dipermudah dia untuk memahami urusan agamanya seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala di Baghdad beliau ngajar. Ya salam. Nikmat. Nikmat. Sudah kalau orang sudah banyak ilmu akan terisi tuh waktu-waktunya dalam kebaikan. Gak sempat Karena yang mau belajar banyak. Jadi nggak sempat ke tempat-tempat yang nggak baik. Bisa dihitung ke tempat nggak baiknya. Kalaupun dia masih nggak baik. Apalagi orang baik seperti Imam Syafi'i. Sudah nggak bakalan itu. Imam Syafi'i. radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Yang setiap malamnya bangun malam sahabat. Beliau membagi malamnya menjadi tiga. Beliau membagi malamnya menjadi tiga sepertiga malam untuk menulis. Kan terakhir kitab Al-Um dilunasi sama beliau sampai 2000 2000 apa? 2000 kertas. 2000 kertas dilunasi sama beliau. Itu malam sepertiga malam nulis sepertiga malam sholat, sepertiga malam tidur. Ini malam dibagi tiga. Jadi kalau malam jam 6 sampai sampai subuh ya. Sampai jam 6 sampai jam 6 lah, katakan berapa? 12. Berarti 4 jam nulis, 4 jam ibadah sholat menghadap Allah, 4 jam. 4 jam sholatnya. Hei, eh, 4 jam. Empat jam tidur. Tuh sahabat ke SNS. Luar biasa Imam Syafi'i. Itulah keberkahan. Jadi beliau akhirnya di Baghdad. Berapa lama di Baghdad? Dua tahun. Kemudian setelah di Baghdad dua tahun, apa yang beliau laksanakan lagi? Tapi ada kejadian yang luar biasa selama pergaulan beliau dengan Imam Abu Hanifah ini juga saya ingin bahas. Jangan kemana-mana. Tetap di KSN. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segenap pecinta, pengagum, pelestari. Warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa Calon-calon surga untuk akhwat. Calon-calon bidadari, bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, Al-Imam asy syafi sekali waktu berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Makan banyak. Ditanya sama putri-putrinya Imam Ahmad bin Hambal. Kok Imam Syafi'i makannya banyak? Karena kan Imam Syafi'i mengatakan, saya 16 tahun nggak pernah kenyang. Jadi makan nggak mau sampai kenyang. Supaya apa? Karena beliau bilang apa? Kalau makan sampai kenyang kan tadi saya udah sampaikan. Bikin berat badan. Badan tuh jadi berat bawahnya. Berat. Kemudian yang kedua, hati jadi rusak. Kebanyakan makan. Yang ketiga, gampang tidur. Yang keempat, bisa melemahkan ibadah. Bahkan yang kelima, bisa melemahkan hikmah. Ah. Makanya kan kita dianjurkan puasa ya. Sekarang saya lagi puasa nih, sekarang nih, sekarang lagi. Nah ini kan nggak ada nih, nggak ada nggak ada apa, nggak ada minum. Mungkin nanti selesai syuting baru saya minum. Sahabat ke SNS, katanya putri-putri Imam Ahmad bin Hambal kok minum, makannya banyak Imam Syafi'i. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal, apa kata Imam Syafi'i? Karena saya sedang mendapatkan makanan di rumah orang yang zuhud terhadap dunia. Yaitu engkau Ahmad bin Hambal. Dan saya meyakini makanan ini halal, betul-betul halal. Karena makanan halal akan mencahyakan jiwa. Kan pada umumnya kita sulit nih dapat yang halal 100% halal. Kalau Imam Ahmad tuh makanan mau masuk ke dalam rumahnya ditanya dulu tujuh orang ke belakang. Ini dari mana? simpulan saya tanya ini dari mana? Ini dari mana? Baru bisa masuk. Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Syafi'i bisa mencahyakan jiwa. Oh. Ada yang waktu itu sahib makan di rumah orang hajatan. Makanan enak emang. Menu-menunya asik. Ahli agama juga nih ceritanya, ya kan? Makan banyak. Ustadz kok makannya banyak? Saya makan di rumah orang yang halal makanannya. Wah, padahal makanannya enak. <laughs> Aduh, bisa eh. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat ilmu banyak dengan Imam Syafi'i di episode kali ini. Terutama, jangan takut. Apapun jabatan Anda, kalau Anda mau selamat, maka jagalah ajaran Allah, Allah menjagamu. Jaga kejujuran, jaga amanah. Kemudian, yang kita juga harus lakukan adalah, jangan pernah merasa kenyang dengan ilmu, dan berhentilah makan sebelum kenyang. Itulah prinsip kesuksesan seorang al-imam syafi'i. Sahabat, sahabat bisa mengirimkan pesan ataupun pertanyaan di Twitter kami di at Sheikh underscore Fikri atau di at KSNS underscore MNC Muslim. Sahabat, sahabat bagi yang majelisnya ingin didatangi oleh KSNS karena kali ini sudah ada KSNS Rotso dengan doanya sahabat, permintaan banyak sahabat bisa mengirimkan lewat email kami di ksns underscore MNC Muslim at yahoo.com sahabat bisa menyampaikan uh, atau menulis data majelis anda di mana tempatnya apa semua nanti akan di, dilihat oleh kru kami Mohon maaf atas segala kehilafan. Insya Allah apa yang saya sampaikan kepada sahabat ini membawa manfaat yang sangat besar dan sangat tinggi. Sahabat KSNS, kisah tentang akhir hayat Imam Syafi'i akan kita sampaikan di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.